kesempatan yang kita sekarang ini dapat bermanfaat bagi kita baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat kita. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada seluruh umat Islam yang menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatifiddin rahiminallahu wa iyyakum. Pada kajian yang lalu telah kita bahas beberapa syubhat yang diajukan ataupun yang dikemukakan oleh orang-orang yang menyatakan adanya Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita ulangi lagi untuk lebih menyegarkan ingatan kita tentang syubhat-syubhat mereka. Syubhat pertama yang mereka ajukan yaitu surah Al-Haqqah ayat 30 45 sampai 48. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." seandainya dia berdusta atas namaku ba'da aqawil artinya menyatakan wahyu mendapat wahyu padahal kami tidak menurunkan wahyu kepadanya la akhadna minhu bil yamin tentu telah kami siksa dia dengan tangan kanan kami thumma laqata'na namin hulwatin, dan kami putuskan urat leher urat lehernya. Mereka mengatakan bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sementara Allah tidak menurunkan wahyu tersebut. Ancaman Allah ini yaitu dengan memutuskan urat nadi orang yang mengaku-ngaku tersebut. Jadi kata mereka, Adapun guru kami ataupun syekh kami ataupun kiai kami, imam kami dia telah dia telah lama menyatakan dirinya sebagai rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai sekarang dia masih sehat walafiat. Tidak diputuskan urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Ahmadiyah yang menyatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu meninggal dengan cara biasa. Tidak dikarenakan diputuskan urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui bahwasanya ancaman Allah ini tentu benar, bukan main-main. Bukan hanya sekedar menakut-nakuti. Ini pasti benar. Oleh karena itu seandainya guru kami salah, pimpinan kami salah, imam kami salah yang menyatakan dirinya sebagai Rasul setelah Muhammad SAW tentu telah diazab. Namun karena sampai sekarang sehat walafiat, itu bertanda bahwasanya dia ataupun pernyataannya klaim yang dia nyatakan untuk dirinya adalah pernyataan yang benar. Ini telah kita bantah yaitu bahwa masalah ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan artian bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi penegasan terhadap umat manusia agar umat manusia lebih yakin bahwasanya Muhammad itu bukan pembohong. Seandainya dia itu bohong kata Allah Subhanahu wa taala tentu telah kami putuskan urat lehernya. Bukan berarti Muhammad itu seorang pendusta enggak, tapi untuk lebih meyakinkan manusia ataupun orang-orang yang mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita berikan juga contoh yang mudah seperti orang yang jual madu misalnya, dia katakan e, jika terbukti palsu maka diganti satu juta misalnya. Karena apa? Karena dia yakin madu yang dia jual adalah madu yang asli sehingga dia berani menantang orang yang berani mengklip madunya sebagai madu yang palsu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberi garansi kepada umat manusia bahwasanya dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar dari dia, memang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dusta. Seandainya dusta, maka aku yang akan mengadabnya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk seluruh orang. Bukan hmm. untuk seluruh orang. Para hadirin azinallahu wa iyyakum. Hal ini sama seperti ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri Rasulullah SAW. Ya nisaun nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin may ya'tina minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang jelas melakukan perbuatan keji, maka akan kami siksa dia dua kali lipat. Dua kali lipat dibandingkan siksaan orang-orang yang bukan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena memang status istri, status mereka adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya sebagai kedua ataupun panutan bagi muslimah-muslimah yang lainnya. Kemudian para hadirin sallallahu wa iyyakum dalil yang lain yang mereka jadikan sebagai hujjah ataupun argumentasi untuk mengklaim bahwasanya ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu <clears throat> surat An-Nisa ayat 69 wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka mereka bersama orang-orang yang diberi anugerah Allah, diberi anugerah nikmat Allah kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang syuhada serta orang-orang yang soleh. Kata mereka bahwasanya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti mereka nanti bisa menjadi golongan orang-orang yang soleh ataupun termasuk golongan orang-orang yang soleh atau termasuk golongan para syuhada dan juga bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang uh, siddiqin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sini kalangan para nabi, berarti barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa menjadi nabi, bisa menjadi golongan orang yang soleh, bisa menjadi para siddiqin, dan bisa menjadi para syuhada. Karena ini merupakan kalimat satu paket tidak bisa dipisahkan antara Nabi dengan soleh syuhada dan siddiqin. Jika demikian halnya, berarti orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul, setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mungkin menjadi orang yang syuhada, solehin, dan orang-orang yang sedih. Demikian juga mungkin menjadi seorang nabi. Karena di situ disebutkan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Demikianlah hujah mereka. Kemudian kemarin juga telah kita bantah bahwasanya memang kalimat ini merupakan kalimat satu paket. Barang siapa yang mentaati Allah Rasulnya bisa menjadi seorang nabi, bisa menjadi seorang yang soleh, bisa menjadi seorang yang siddiqin, dan bisa menjadi para syuhada. Hanya saja para hadirin azza wa iyyakum untuk status ataupun titel seorang nabi atau rasul itu sudah habis, sudah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda beliau yang telah kita bacakan pada kajian yang lalu yaitu khutima mabi rusul maka aku adalah rasul yang penghabisan kemudian sabda beliau yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ana khataman nabiyyin ana khatamun nabiyyin Aku adalah nabi yang penghabisan. La Ya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dengan demikian, pernyataan Allah pada empat golongan ini maka para nabi dikecualikan dari yang tiga. Bisa dia menjadi yang soleh, bisa menjadi orang sedikit dan orang-orang syuhada, kecuali nabi. Karena apa? Karena kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah beliau. Kalau orang yang soleh masih ada. Makanya bisa orang-orang yang setelah yang taat kepada Allah Rasulnya setelah Nabi bisa menjadi orang soleh. Bisa menjadi orang sedih. Namun Nabi tidak. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum beliau bisa kemungkinan dia menjadi Nabi. <coughs> Contohnya seperti Nabi Lut Alaihissalam merupakan salah seorang pengikut Nabi Ibrahim dan beliau diangkat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi menjadi Nabi. Para ikhwafiddin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, untuk masalah Nabi ada pengkhususan dari yang empat. Atau bisa juga maknanya yaitu mereka bersama para nabi, bukan termasuk, bukan berstatus seorang nabi. Bisa dikatakan dia bersama para nabi namun tidak berstatus seorang nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim seperti ini nanti hari kiamat. Artinya saking dekatnya. Beliau menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Begini nanti hari kiamat. Berarti orang yang mengasuh anak yatim sangat dekat sekali tempatnya bersama Rasulullah dengan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Jadi dia bersama Rasulullah, bersama para nabi, walaupun statusnya bukan seorang nabi. Namun, dengan dalil ini, dengan ayat ini, dijadikan hujah bahwasanya ada nabi setelah Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ini adalah pemahaman yang jelas batil. Barang siapa yang mengaku nabi setelah Nabi SAW, maka dia kafir. Dan ini sudah sepakat para ulama, bukan khilafiyah. Para hadirin Allah wa iyyakum. Kemudian kemarin juga telah kita sebutkan dalil yang lain yaitu surat Al-Ghafir Surat Ghafir ayat 34 Allah Subhanahu wa taala firman Walaqad ja'akum Yusufu min qablu famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih Sesungguhnya telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dan dia datang membawa keterangan-keterangan Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Namun kalian masih saja merasa ragu atas apa yang dia bawa. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi Sampai-sampai setelah dia wafat kalian katakan tidak ada rasul setelah dia, artinya setelah Nabi Yusuf. Kadzalika yudilullahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang berlebihan musrif wal murtab dan orang-orang yang ragu. Mereka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak beriman kepada nabi setelah Nabi Yusuf, tidak yakin adanya nabi setelah Nabi Yusuf. Mereka disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesat bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya nabi setelah Nabi Yusuf. Oleh karena itu, sekarang pun bagi mereka-mereka yang tidak yakin dengan adanya Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia juga kaum yang sesat sebagaimana sesatnya kaum Nabi Yusuf yang tidak mau meyakini adanya Nabi setelah dia. Jadi sama kalian dengan mereka katanya. Demikianlah dalil yang mereka ambil. Ya, bukan hanya sekedar mengatakan menyatakan diri mereka yang benar, bukan sekedar hanya masalah khilafiyah menurut mereka, tapi bahkan mereka menyatakan yang tidak mau beriman dengan adanya nabi setelah Muhammad SAW adalah termasuk kaum yang disesatkan Allah ataupun kaum yang sesat. Atas bagaimana para hadirin azallahu wa iyyakum kita membantah masalah ini. Kita ketahui bahwasanya ikhwatiddin azallahu wa iyyakum Para rasul <coughs> satu dengan yang lainnya saling membeli rekomendasi. Contohnya sebagai nama, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Saf, Nabi Isa alaihissalam berkata, Wa idh Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ketika berkata Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, wahai bani Israel, Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus Allah kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Yang ada pembenarannya dari Taurat. Berarti kedatangan Nabi Isa itu sudah ada rekomendasi di Taurat. Sebelum Nabi Isa diutus, sudah ada disebutkan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Nabi Musa. Nabi Musa <clears throat> muncul sebelum Nabi Isa. <clears throat> Dan Nabi Musa diturunkan mendapat kitab yaitu yang bernama Taurat dan di dalam Taurat Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang nabi yang akan datang setelah Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Isa mengatakan musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Ada pembenaran apa yang aku bawa ini ada pembenarannya dari Taurat. Tidak hanya itu kata Nabi Isa. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad dan aku memberi kabar gembira kepada kalian akan dat akan datangnya seorang nabi setelahku nanti yaitu Muhammad Ahmad yang bernama Ahmad demikian kata Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala surat Shaf ini rekomendasi dari Nabi Isa alaihissalam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala adanya nabi nabi setelah adanya nabi setelah Isa alaihissalam bahkan menyebutkan namanya yaitu Ahmad. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab tahu persis sekali dengan Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tahu persis tentang ciri-ciri Rasul setelah Muhammad, setelah Isa alaihissalam. Seperti mereka tahu persis tentang anak-anaknya. Sebagaimana kalau kita punya anak 10 misalnya, kemudian main-main dengan teman-temannya satu sekolah, ya kita kan tanda, itu anakku nomor satu, ini anakku nomor dua, yang ini paling lasa ini, ini anak nomor lima ini. Kan begitu, persis, dengan tahu persis sekali bagaimana anak-anaknya jadi mereka sangat mengetahui Rasulullah itu Rasul yang akan diangkat setelah Isa alaihissalam seperti mereka mengetahui anak-anaknya. Tahu persis bahwa saya Muhammad itu adalah utusan Allah yang benar setelah Nabi Isa. Ya'ti wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad dan aku memberi kabar gembira kepada kalian akan datang rasul setelahku nanti yang bernama Ahmad. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia ada merekomendasi Rasul yang datang setelahnya? Kata Rasulullah SAW, Ana khataman nabiyyin. Aku adalah nabi penghabisan. La nabi ba'di, gak ada nabi setelahku lagi. Selesai sudah. Tidak ada nabi setelahku lagi. Berarti para hadirin insyaallah wa iyyakum tidak bisa dikias. Umat sekarang ini dengan umatnya Nabi Yusuf. Kalau umatnya Nabi Yusuf kalau mereka tidak yakin akan datangnya Nabi setelah Nabi Yusuf, maka mereka termasuk yang disebut dalam kategori orang-orang yang sesat. Namun untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi setelahku, barang siapa yang mengakui, meyakini adanya Nabi setelah beliau, maka itulah yang dikatakan orang yang sesat. Jadi sangat berbeda. Gak bisa dikiaskan. Ini kias batil namanya. Kondisinya juga sangat berbeda para hadirin ikhwatiddin azimallahu wa iyyakum. <clears throat> Kemudian ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, kita masuk masalah wahyu. Kelompok-kelompok seperti ini juga menyatakan ataupun mengklaim gurunya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama mereka mengambil dalil dari surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Wa ma kana li basharin tidaklah bagi manusia tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap manusia illa wahyan kecuali melalui wahyu au min wara'i hijab ataupun melalui balik ataupun melalui balik tabir atau lari sebalik tabir di balik tabir au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha atau dengan cara mengutus seorang utusan yaitu para malaikat dan dia pun mewahyukan apa yang perlu apa yang ingin dia wahyukan mereka katakan bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan dan seterusnya. Tidaklah Allah berbicara terhadap terhadap manusia kecuali melalui wahyu ataupun dan seterusnya. Mereka katakan bahwasanya ayat ini menyebutkan manusia. Tidak menyebutkan nabi. Wa ma kana linabiyin enggak. Allah tidak menyebutkan tidaklah Allah berbicara terhadap seorang nabi atau rasul kecuali melalui wahyu. Tetapi di sini disebutkan liba syarin bagi ataupun kepada ataupun berbicara dengan manusia. Tidak ada pengkhususan. Hanya khusus wahyu itu untuk rasul. Apakah wahyu itu hanya khusus untuk nabi? Tidak. Wahyu itu untuk semua orang. Berarti kalau ada yang menyatakan dia dapat wahyu dari Allah setelah Muhammad SAW, jangan kalian katakan sesat. Karena apa? Karena wahyu ini hak seluruh manusia. Kalau seandainya hanya khusus untuk nabi saja atau khusus untuk rasul saja, tentunya ayat menyebutkan wa ma kana linabiyyin atau wa ma kana dan seterusnya. Tidaklah Allah berbicara dengan seorang nabi atau tidaklah Allah berbicara dengan seorang rasul. Demikian para hadirin, ikhwafiddin azinallahu ayyakum. Lantas bagaimana cara kita membantahnya? Nah, gimana kira-kira menurut antum membantahnya? Gimana kira-kira? Kalau ada orang menyatakan dirinya dapat wahyu dari Allah sesat apa enggak? Dia punya dalil. Berani-berani mengatakan orang punya dalil. Sesat orang punya dalil. Al-Qur'an, surah ayat 51. Jadi para ikhwafidin azallahu iyyakum orang-orang yang memberi pernyataan-pernyataan seperti ini ya bukan orang-orang kampungan juga, orang-orang intelektual juga. Ada SS-nya juga, sarjana-sarjananya juga di belakangnya. Orang-orang intelektual. Mengapa saya senang mengatakan mereka yang intelektual, tidak dikatakan ulama? Karena ulama itu berbeda. Ya. Orang intelek aja lah sudah. Apalagi ada apa namanya mirip-mirip intelektual itu. Coba gimana kira-kira menurut antum? <coughs> Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Di dalam mengartikan satu lafaz yang istilahnya sudah menjadi istilah syar'i yang istilahnya sudah menjadi istilah syar'i tidak boleh kita artikan secara bahasa. Oleh karena itu, ketika mereka mengartikan yuha di sini dengan cara bahasa dan mengambil cara umum. Padahal di sana ketika ayat Allah pada surat Asy-Syura 51 tadi menyebutkan secara umum memang. Tetapi di ayat-ayat yang lain disebutkan pengkhususan. Oleh karena itu mereka juga memberikan beberapa definisi yang diambil dari definisi yang ditetapkan oleh para ulama-ulama sunnah seperti Imam Ar-Razi rahimahullah Imam Ar-Razi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wahyu adalah al-ilham wal qadhfu fil qalbi atau fil manam ilham yang uh, dibetikkan Allah di dalam hati ataupun yang kelihatan ketika tidur itu yang dikatakan wahyu nah, kalau begitu semua orang bisa mendapat ilham Apalagi ketika tidur, kan begitu. Eh. Ini kan namanya ilham. Berarti ya semua orang bisa dapat ilham. Semua orang bisa mendapat wahyu. Ikhwafiddin azza wa iyyakum. Kalaulah memang mereka mendefinisikan secara bahasa, nanti akan kita bantah. Juga dengan cara bahasa. Yang pertama kita definisikan dulu wahyu yang dimaksud di sini wahyu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syura ayat 51 ini. Dalam surah Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul innama ana basyarum mitlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Dan tapi aku mendapat wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid bahwasanya Tuhan kalian ilah kalian adalah ilah yang satu yang tunggal yang esa di sini Allah di sini Rasulullah SAW menyebutkan ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk menyebutkan katakan yang Muhammad aku adalah manusia seperti kalian tetapi aku mendapat wahyu berarti perbedaan antara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat manusia yang lain yaitu wahyu. Lantas kalau seandainya wahyu didefinisikan sebagaimana yang didefinisikan ataupun yang dipahami oleh kelompok-kelompok sesat tersebut, berarti apa bedanya antara Rasulullah dengan yang lainnya? Toh juga dapat wahyu. Toh setelah Rasulullah manusia biasa juga dapat wahyu. Manusia biasa juga dapat ilham. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda <clears throat> yang menyebutkan <clears throat> yang menyebutkan tentang uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Qad kana fil umami al-muhaddatsun." Sesungguhnya pada umat-umat terdahulu ada yang muhaddatsun. Muhaddatsun ini orang-orang yang mendapat ilham. Yang mendapat ilham dan turun pembenarannya dari syariat. <clears throat> Fa'iyyakun fi ummati minhum ahadun <clears throat> fa inna Umar bin Khattab minhum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. <clears throat> Seandainya orang tersebut <clears throat> yang mendapat ilham itu dari umatku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab pernah keluar <clears throat> memergoki istri beliau, istri Rasulullah SAW. Kemudian kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya anda memakaikan, memerintahkan istri-istri anda untuk pakai hijab. Setelah itu turunlah ayat hijab ada beberapa syariat. Ada beberapa ide Umar bin Khattab yang didukung oleh wahyu setelah itu. Oleh karena itu, <clears throat> kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang mendapat ilham, ilham maksudnya di sini ilham yang benar, tentu Umar bin Khattab. Seandainya ilham seperti itu, ilham seperti itu menjadikan seorang statusnya menjadi seorang nabi, tentunya Nabi setelah Rasulullah SAW yang paling berhak adalah Umar bin Khattab. Karena Rasulullah sendiri memberi rekomendasi kepada Umar. Gak ada yang lain. Abu Bakar saja gak mendapat. Ya. Abu Bakar saja gak mendapat rekomendasi seperti ini. Khusus untuk ilham. Oleh karena itu para hadirin azallahu ayyakum, makanya wahyu di sini berarti bukan wahyu sembarangan. Ya. Wahyu sembarangan, bukan wahyu sembarangan. Kalaupun guru kalian yang menyatakan dirinya Nabi setelah Rasulullah SAW, kita katakan juga iya memang dapat wahyu. Guru kalian juga dapat wahyu, tapi wahyunya adalah wahyu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan pada masing-masing nabi itu kami jadikan untuk masing-masing nabi musuh dari golongan setan yaitu para setan dari golongan jin dan manusia yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yang sebahagian mereka mewahyukan kepada sebahagian yang lain ucapan-ucapan yang indah namun itu merupakan tipuan. Di sini sebutkan bahwasanya setan dan tentara-tentaranya dari golongan jin dan manusia yang statusnya sebagai musuh para nabi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala bisikan-bisikan mereka sebagai wahyu. Kon, uh, apa konspirasi kejahatan yang mereka buat untuk melawan para nabi. Ini disebut Allah sebagai sebahagian yang lain mewahyukan pada sebahagian yang lain. Demi untuk menghalangi dakwahnya para nabi. Allah menyebutkan di sini sebagai wahyu. Oleh karena itu, guru kalian memang mendapat wahyu, tapi wahyunya bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu dari setan. Memanglah, iya betul dapat wahyu, tapi wahyunya setan, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang menjadikan seorang terangkat dari manusia biasa menjadi seorang nabi atau menjadi seorang Rasul. Kalau tidak apa bedanya antara nabi dan dan manusia biasa yang lainnya? Apa beda antara rasul dan manusia biasa yang lainnya? Kalau yang lain-lain juga mendapat ilham, jika memang wahyu tersebut diartikan ilham ataupun yang kita lihat dalam mimpi. Itu dikatakan wahyu juga. Memang dari segi bahasa ini dikatakan wahyu, namun tidak definisi secara istilah yaitu yang mengangkat seorang yang merubah status seorang dari manusia biasa menjadi seorang nabi. Demikian para hadirin azinallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum oleh karena itu di dalam memahami agama ini kita harus benar-benar memahami prinsip prinsip yang harus dan wajib kita ketahui yaitu sebagaimana yang kita baca telah kita bacakan dalam tiga landasan utama yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh uh, penulis annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mengetahui empat permasalahan yaitu al-ilmu. Ilmu, ilmu apa ini? Yang dimaksudkan ilmu ini adalah wa ma'rifatullah. Ma'rifah Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ma'rifatullah ini yaitu ya kita mengetahui tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau dalam pembagian yang lain tauhid tauhid al-qasdu wal isbat. Atau ada yang lain lagi mengistilahkan tauhid al-khabar. Al-khabar uh, tauhid al-khabar uh, wal uh, eh, wal isbat juga. Wal qasd. Demikian para hadirin azinallahu wa iyyakum. Ma'rifatullah. Ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala kita harus mengetahuinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatun nabi, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konsekuensi-konsekuensi kita ketika kita meyakini memberikan persaksian bahwa bahwasanya Muhammad SAW di antara konsekuensinya adalah kita harus yakin tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih meyakini Muhammad SAW sebagai Nabi, kemudian masih meyakini lagi ada Nabi setelah beliau, maka konsekuensi ini bisa memudarkan syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kata Rasulullah, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku kata Rasulullah. Datang dia mengatakan enggak ada nabi. Anakku, wa khutima bir rusul. Aku adalah penghabisan segala rusul. Datang dia, enggak ada Rasul setelah ente begitu. Melawan. Ya. Melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum oleh karena itu dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rob kamu tidak beriman mereka hingga mereka berhukumkan berhukumkan denganmu atas setiap permasalahan yang terjadi pada mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan adanya keberatan atas keputusan yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima dan mereka menerima dengan lapang dada. Masalah Nabi setelah beliau Rasulullah mengatakan tidak ada nabi, terimalah dengan lapang dada. Ya. Terimalah dengan lapang dada. Kalaupun tadinya dia meyakini seperti itu karena mendapatkan syubhat-syubhat, kebetulan yang mengaku nabi ini mertua pula. Kan begitu ada seperti ini. Ya. Menantunya dijadikan sebagai dai. Ya karena kebetulan mertua pula, ya sudahlah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi tidak ada nabi setelahku, terimalah. Mendingan kita kafir terhadap mertua yang aku nabi dibandingkan kafir terhadap Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Apabila kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tidak hanya dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita di dalam berdalil, berargumentasi ya hanya memakai Al-Qur'an, maka bisa sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an masih dicantumkan secara global, tidak disebutkan secara rinci. Yang memberi perincian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan selera mereka, seleranya sendiri, selera kelompoknya demi untuk mendukung pendapat kelompoknya, maka ini bisa menjerumuskan kelompok tersebut kepada pemahaman yang sesat dan menyesatkan, bahkan bisa menjerumuskannya pada kekufuran. Bisa menjerumuskan pada kekufuran. Oleh karena itu kita lihat, kelompok sesat apapun yang ada di dalam kaum muslimin, yang muncul di kalangan kaum muslimin, mereka selalu memakai dalil. Tidak ada mereka yang mengatakan, ah, kami kelompok kami meyakini seperti ini. Apa argumen kamu? Ah, kami punya kitab dari Tunggul Ametung misalnya. Ya jelas tidak akan diterima. Saat kami punya kitab dari um, kitab Primbon Emputan Tular. Ya jelas nggak diterima. Tapi coba dia pakai Al-Qur'an. Orang-orang awam tentu tidak tidak mengetahui ya betul juga. Pakai Al-Qur'an ini, Mas. Ada Al-Qur'annya, jangan main-main kamu katakan sesat. Makanya orang jil pun kebingungan. Orang Islam liberal, jamaah Islam liberal juga kebingungan. Akhirnya mereka katakan, ya ini kan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini bukan masalah sesat tapi sesat dan menyesatkan. Walaupun saya secara pribadi meyakini nggak seperti itu. Tapi ini nggak bisa kita katakan sesat. Apalagi negara kita negara demokrasi. Ini kan namanya apa namanya penyehatan cara berpikir, cara berdemokrasi. Demikian kata orang-orang jil. Karena apa? Karena bingung untuk menghadapi orang seperti ini. Karena dia juga selalu berdalil dengan Al-Quran saja, tidak pakai hadis. Selalu berdalil dengan Al-Quran. Makanya para hadirin azallahu wa iyyakum, subahat subhat seperti ini itu selalu ada. Makanya kaum muslimin kalau tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang hadis Rasulullah SAW, maka dia akan sesat. Oleh karena itu ketika seorang pemuda yang dibelah oleh si Dajjal nanti pada akhir zaman dia dipaksa untuk beriman kepada Dajjal mengakui dia sebagai Tuhan. Pemuda ini tetap ngotot nggak mau beriman. Akhirnya dia pun dibelah dua tubuhnya. Kemudian Dajjal berjalan di antara kedua potong tubuh tersebut. Kemudian kata Dajjal, kum berdirilah kamu. Laki-laki ini kembali hidup. Kemudian kata Dajjal gimana? Masih ngotot nggak mau beriman denganku. Tadi udah mati toh? Aku hidupi. Aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Apa kata laki-laki itu? Demi Allah sekarang aku lebih yakin kamu dajjal. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau dia nggak pernah baca hadis gimana? Dia hanya pakai Al-Quran. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Dajjal ini. Benar, benar, benar pak. Kenapa begitu jadinya? Benar Pak, betul, betul, betul, betul. Sekarang, sekarang, sekarang beriman. Kan begitu. Enggak tahu hadis. Demikian para ikhwatiddin ajallahu wa iyyakum. Makanya ya, dalam memahami Al-Qur'an kita harus pakai hadis Rasulullah sallallahu dan memahami hadis Rasulullah juga harus dengan bagaimana para sahabat memahaminya. Orang Ahmadiyah menetapkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi juga pakai hadis dari Imam Bukhari, nggak tanggung-tanggung Imam Bukhari ya. Imam Bukhari yang dia ambil. Bagaimana dalam hadis tersebut disebutkan seandainya iman nanti sudah pergi ke bintang sana, maka dari keturunan Salman lah yang akan mengambilnya kembali. Salman kan dari negeri Parsi. Sudah. Dan ini tanda-tanda seorang nabi kata mereka. Dan Mirza Gulam Ahmad dari suku Parsi, dari bangsa Parsi. Ternyata setelah Salman Al-Farsi tidak ada seorang pun yang mengaku nabi kecuali Mirza Ghulam Ahmad. Berarti dialah yang mengambil bintang keimanan dari bintang tadi. Dia pantas dijadikan seorang nabi. Oh, pakai Imam Bukhari nggak tanggung-tanggung. Ini ketika orang mengatakan sesat, oh sesat itu. Ketika diajukan dalil baru bingung. Pakai Bukhari lagi, iya Bukhari pula. Bukhari kok umma ala kubuliha. Kan <laughs> begitu. Umat sepakat akan diterimanya hadis Bukhari. Memang hadisnya betul. Kamu yang memahami salah. Demikian para ikhwafid para ikhwafiddin azimallahu ayyakum. marifatul din. Dinul Islam. Ma'rifah kita tentang dinul Islam. Ya. Bagaimana dinul Islam? Kemudian bahwasanya uh, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Wa may yabtaghi Islam Islami dinan fala Barang siapa yang mengambiasi mengambil agama selain Islam tidak akan terima. Wa wa fil akhirati khasirin dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ah semua agama itu kan sasarannya sama-samanya sama-sama surga. Makanya muncul pluralisme. Ini gara-gara apa? Gara-gara pemahaman-pemahaman seperti ini para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Makanya harus kita mengetahui bagaimana makrifat kita tentang dinul Islam. Makrifat Allah, makrifat Nabi dan makrifat dinul Islam ini tidak bisa kita dapati melalui uh, apa namanya uh, bertapa zikir 60 ribu kali mengucapkan Allah Allah 360 ribu kali zikir Allah Allah uhu uh, hu hu itu hu hu hu hu 675 ribu kali kan begitu tidak hanya seperti itu tidak bisa seperti ini. Tetapi bil adillah dengan dalil. Ketika kita mengetahui bagaimana ma'rifah Allah, bagaimana ma'rifah Nabi, dan bagaimana ma'rifah dinul Islam, haruslah dengan adillah. Karena ini yang menentukan. Kalau tidak seperti ini, maka ma'rifatullah masing-masing akan mengakui sebagai ma'rifatullah. Makanya kalau kita lihat orang-orang tasawuf pakai kaidah dia, mana arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kan begitu. Makanya kajiannya kalau dalam kajian mereka disebutkan siapa Anda? Siapa Anda? Kan begitu. Anda adalah Anda. Saya nggak tahu siapa Anda. <laughs> Maka ujung-ujungnya Anda pun menjadi gila. Kan begitu. Karena masalah ini salah dalam mengartikan. Salah mengartikan. Kenapa? Karena tidak pakai tidak pakai dalil. Makanya kalau kita belajar wudhu, belajar sholat, mereka katakan, ah kalian itu belajar kulit-kulitnya. Kami yang kami pelajari inti. Sampai sekarang saya nggak tahu ada Islam inti ada kulit. Nanti ada biji lagi. begitu. <laughs> Jadi demikian para ikhwatiddin azanallahu wa Makanya harus bil adillah, ya. Dengan ini kaum muslimin akan menjadi umat yang jaya. Akan menjadi umat yang jaya. Dengan ilmu syariat itulah umat muslim akan menjadi umat yang jaya. Oleh karena itu di sini disebutkan dalam kitab Madarik Nawar ya. Syekh uh, Abdul Malik Ar-Ramadan menyebutkan Inna kauman ra'au nasyatat ar-rahib alladhi tajtadi tajtahidu fihi kuul uh, eh, kuul kufr wad dalal wa anna siyadatahum tarji'u ilayhim bi muqabalatu bimujarradi muqabalati nasyatatihim binasyati aqwa minhum. Satu kaum melihat hebatnya dia memandang hebatnya orang eh, aksi-aksi uh, orang kafir, kegiatan orang kafir dalam uh, kekuatan orang kafir dalam menghalangi kaum muslimin. Sehingga mereka mengira bahwasanya caranya caranya cara untuk melawan mereka yaitu dengan membuat aksi yang lebih besar. Sehingga apa? Fawajjahu kullu ma yamlikuna min wasaili limujaratihim. Fa'ahmalul ilm syar'i ihmalan fahishan. Oleh karena itu, mereka curahkan seluruh potensi-potensi dan seluruh sarana untuk mengimbangi orang-orang kafir. Kemudian, akhirnya mereka tidak lagi mempedulikan ilmu syar'i. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang menyebutkan coba lihat orang-orang kufar, teknologi mereka sudah canggih, maka kita harus juga canggih seperti mereka. Kita harus bisa melebihi kecanggihan mereka. Coba lihat, orang-orang kufar ekonominya sudah sudah tinggi. Peradaban mereka sudah tinggi. Maka kita juga harus membangkitkan ekonomi kaum muslimin. Mereka sudah makan ayam, kita masih terus makan bayam. Itu pun direbus saja nggak pakai garam kan begitu. Mana bisa kita bisa melawan mereka? Makanya kita harus bangkitkan ekonomi. Akhirnya mikir masalah ekonomi, makro yang mikro, kan begitu. Yang makronya dan mikronya, ya, yang macam-macam lah. Pokoknya bagaimana cara membangkitkan ekonomi kaum muslimin? Dibuatlah koperasi, koperasi pan pinjam plus riba. Dibuatlah bank syari, bank syariat. Hutang piutang, ada bonus, bonus untuk administrasi, ujungnya riba juga. Untuk apa? Untuk meningkatkan tatanan kaum muslimin. Akhirnya apa? Sibuklah mengenai ekonomi kaum muslimin, teknologi kaum muslimin. Akhirnya wudhu pun nggak bisa. Salat yang benar pun nggak bisa. Kalau kita lihat para hadirin azallahu wa iyyakum, para sahabat dahulu memang orang kaya, apa? Memang dahulu mereka pakai senjata canggih, sudah pakai tank dulu Umar bin Khattab kan enggak? Ketika mereka melawan Romawi, ya jelas pasukan Romawi jauh lebih memiliki senjata yang canggih. Iya kan? Mereka dahulu sudah punya kapal, kaum muslimin belakangan saja punya kapal. Toh mereka bisa mengalahkan. Apakah karena mereka kaya, teknologi mereka canggih? Tidak para ikhafidin azimallahu wa iyyakum. Itu dikarenakan mereka memiliki keteguhan agama, memiliki ilmu syar'i. Memiliki akidah yang benar, makanya mereka bisa bangkit Nah sekarang ini masalah mendalami ilmu itu masalahnya karena kurang digandrungi karena tidak prospek. Kurang prospek. Belajar hadis. Kurang prospek. Yang belajar hadis saja di IAIN nyeleneh kan begitu. Ah, tak usahlah. Kita belajar saja belajar bagaimana cara uh, ya ilmu-ilmu dunia lah lebih prospek bisa jadi kerja kan begitu. Ini ustaz, ustaz nanti paling ujung-ujung jadi steleng jam. <laughs> Buka servis jam kan begitu jual ini jual itu ah paling banter jual madu <laughs> itu tuh sudah hebat sekali itu aja ini kan pada covid nggak prospek makanya kurang banyak diminati ya makanya kurang banyak diminati kalaupun ada yang berminat cari yang gratis <laughs> nah, itu biasanya gimana ya mahat yang gratis nah, tapi kalau ilmu enggak satu semester tiga juta setengah kan begitu dijamin begitu alumni masuk kerja langsung kan begitu walaupun jadi sales Nanti kerja. Tapi ilmu syari enggak. Cari-cari mana yang gratis. Cari-cari mana yang diskon 50%. Demikian. Begitulah nasib kaum muslimin jauh dari ilmu syar'i. Jadi para ikhwat bidin azallahu yakum wal haqiqatu annahu mahma ahkamut tanzimu ahsanut tadbir wa kasabun nasyatat wa hafadhu min makaidil adu falayyuktab lahum su'udu wala rif'ah hatta yu'assisu amalahum ala al ilmi wa ya'rifu lahu li ahli qadrih qala ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sebenarnya bagaimanapun hebatnya mereka meng, eh, solidnya mereka mengorganisir kelompok mereka dan hebatnya mereka uh, apa namanya tadabur memanage anggota-anggota mereka dan memiliki aksi-aksi ataupun kegiatan yang sangat padat dan mengetahui apa namanya seluk beluk ataupun makar tipu daya orang-orang kafir, orang-orang uh, musuhnya, maka mereka tidak akan dapat men, me, mencapai jenjang yang tinggi. Selama mereka tidak mau selama mereka tidak mau beramal sesuai dengan ilmu syar'i, sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. Wa ya'rifu lahu li ahli qadrah dan mengagu dan mengetahui bagaimana pentingnya ilmu syar'i dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian para hadirin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, Nanti Al-Baqarah Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Nabi Bani Israel berkata bahwasanya Allah akan mengutus untuk kalian seorang pemimpin yang bernama Talut. Seorang raja yang bernama Talut. Kata Bani Israel, "Qalu anna yakunu lahul mulku alaina?" Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih berhak. Kenapa? Karena dia nggak punya harta. Kalau sekarang mau jadi pemimpin nggak punya harta. Ya telaplah dimakan kampanye. Ya. Kamu mau jadi presiden? Mau jadi camat? Iya pak. Saya ambisi, saya punya ilmu. Kan begitu. Punya duit? Enggak. Minggir. Kan begitu. Karena kan harus punya biaya. Jadi di sini kata Bani Israel ketika Tadinya mereka minta kepada Nabi yang diutus kepada mereka, cobalah doakan kepada Allah supaya kami diberi seorang raja. Akhirnya Allah memberi mereka raja yang bernama Paul. Eh rupanya raja ini nggak punya harta. Makanya mereka katakan, dia pula. Nahnu ahaqqu bil mulkimin. Kami lebih berhak dibandingkan dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia nggak punya apa-apa. Kemudian Kala Nabi mereka berkata, Inna Allah astafahu alaikum. Allah telah memilih dia di antara kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah telah memberi dia tambahan kelebihan ilmu dan kelebihan tubuh fisik yang kuat. Ya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberi kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas ilmunya. Maha luas dan maha maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Talut diberi kelebihan ilmu dan jisim. Yu'ta'al wa zadahu basatan fil ilm. Diberi tambahan ilmu, ilmu dulu. Wal jism dan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Jadi kalaupun tubuh yang kuat, yang besar, gede, tinggi, besar, beratnya hampir 100 kilo, tapi enggak punya itulah yang di kepala. <laughs> ya. Tidak jadi. Tidak bisa jadikan seorang pemimpin. Karena kalau anggar badan, lembu juga besar, kan begitu. <laughs> Oleh karena itu disebutkan di sini, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini diberi ilmu dan kekuatan kekuatan raga. Karena dia akan memimpin. Seorang yang punya ilmu tapi lemah, loyo, hari-hari sakit-sakitan kemudian besoknya mencret. Iya. Dia, memang yang punya ilmu tapi nggak bisa memimpin kenapa? Lemah fisiknya kan begitu. Sang pemimpin punya ilmu dan tubuhnya juga harus harus sehat. Nah, begitu para evapidin azza wa ayyakum. Ini seorang pemimpin. Ya. Dan tidak tidak ada disebutkan di situ dia punya harta banyak nggak? Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dibandingkan memilih dia daripada orang-orang Bani Israel yang lainnya karena dia memiliki ilmu tadi. Itulah yang membuat dia lebih istimewa dibandingkan yang lainnya. Demikian juga para ikhwatiddin azimallahu wa iyyakum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amir bin Wasilah. Anna Nafi' bin Abil harith ibni Abdul harith Harith, saya Nafi' bin Ab, bin Abdul Harith laki Umar bi Usfan bertemu dengan Umar bin Khattab di tempat yang bernama Usfan. Wakana Umar yastamilu al Makkah. Umar menjadikan dia, menempatkan dia sebagai gubernur di Mekah. Fakala berkata, "Man ista'malta ala ahli wadi?" Siapa yang engkau tunjuk untuk menjadi gubernur Mekah? Fakala Ibnu Abza. Umar menjawab, "Ya, si Ibnu Abza." Qala man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab, "Maula min mawalina." Oh, dia adalah salah seorang mantan budak kami. Mantan budak kami dijadikan gubernur. Artinya dia tidak lagi menjadi seorang budak. Dia tadinya seorang budak dimerdekakan. Man, salah seorang mantan budak kami. Qala, laki-laki berkata, "Fastakhlafta alaihim maula?" Kamu angkat gubernur mantan budak? Mantan budak kamu angkat jadi gubernur? Kala kata Umar bin Khattab, "Innahu qari'u li kitabillah." Dia adalah seorang qari kitab Allah. Wa innahu 'alimul faraid. Dia juga orang yang ahli dalam bidang faraid. Kala Umar, berkata lagi Umar, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala" Sesungguhnya nabi kamu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan kitab ini dan menghinakan satu kaum juga dengan kitab ini. Maksudnya dengan karena Al-Qur'anul Karim. Demikian para ikhwatiddin azallahu ayyakum. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya dengan ilmu itulah kaum muslimin bisa terangkat dengan ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu syar'i. Kalau tidak tidak punya ilmu, datang seorang membawa pemahaman yang sesat dengan sedikit dalil saja sudah sudah bisa mengikut. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana ilmu syar'i yang benar, tidak tahu bagaimana akidah yang benar. Fa'alam annahu la ilaha illallah kata Allah. Ketahuilah tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Fa'lam. Ilam ini menunjukkan kita harus berilmu dalam makrifat terhadap Allah. Makrifat terhadap Nabi kita harus berilmu mana sebenarnya? Makrifat terhadap Nabi supaya jika ada orang yang aneh-aneh datang membawa membawa pemahaman yang aneh-aneh, kita bisa mengkonternya. Kan begitu. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu ayyakum. Dan bagaimana cara kita menuntut ilmu? Bagaimana perbedaan? Menuntut ilmu antara ahli hadis dan kelompok-kelompok yang lainnya? Apakah kita menuntut ilmu harus niatnya bagus dulu, ikhlas dulu baru menuntut ilmu? Ataukah kita menuntut ilmu dulu nanti ikhlasnya belakangan kita benarkan? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, tolak talabul ilm li li ghairillah. Tadinya kami menuntut ilmu tidak karena Allah. Abal, abal ilmu illa lillah, tapi ilmu itu tidak bisa Eh, tidak enggan kecuali hanya harus dikarenakan Allah. Apakah kita harus mengatakan diri kita, aduh, nanti ikhlaskan dulu lah, nantilah ngaji. Nanti kalau sudah ikhlas, baru ngaji. Kan begitu. Apa yang sudah ngaji, aduh, nampaknya niatku sudah rusak ini. Ya, karena mungkin ada terlihat sekilas pandang akhwat kan begitu. Akhirnya jadi semakin semakin rajin. Nah, begitu. Ah nampaknya ini ikhlas ah, niatnya sudah rusak, usah ngaji dulu lah Kan begitu. Ataukah bagaimana? Insya Allah besok kita kaji pada kajian mengenai menurut ilmu syar'i yang diprakarsai oleh siapa? Porsil Us. Insya Allah Taala. Aku lu kau lihat astagfirullah li walakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada yang bertanya.